wa Jalla masih memberikan kesempatan untuk bersama-sama taqarrub Allah taala mendekatkan diri kita masing-masing kepada Allah Rabbul Alamin agar supaya kita semakin mendapatkan kecintaannya karena kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba Ada sebab dan ada usaha Oleh karena itu kita mengharapkan niat yang ikhlas Pada setiap ucapan dan perbuatan kita Yang nampak dan yang tersembunyi ah, Karena itulah malam yang akan bermanfaat di yaumil qiyamah Di hadapan kita insyaAllah Allah ada sebuah risalah yang ditulis oleh seorang ulama besar Syekh Nasir As-Sa'di Syekh Abdul Rahman Ibni Nasir As-Sa'di rahimahullah Risalah yang beliau tulis adalah Al-Wasailu Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah beberapa sarana-sarana yang berfaedah untuk meraih kehidupan yang bahagia. Al-Muallif yang wafat pada tahun 1376 Hijriah rahimahullah termasuk ulama yang memiliki banyak warisan kitab yang beliau tinggalkan. Di situ disebutkan ada kurang lebih 12 yang dicantumkan di muqaddimah warisan beliau. Dan di antara warisan tulisan beliau adalah apa yang di tangan kita Al-Wasail Mufidah lil Hayah As-Sa'idah beberapa sarana kiat untuk meraih kehidupan yang bahagia. Sebelum kita bahas kitab ini, perlu kita sebutkan adanya anggapan orang-orang yang tidak beriman hakikat tentang hidup ini. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang tidak mengerti hakikat perbuatan Allah Azza wa Jalla sehingga mereka tidak meraih kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang perlu dipahami yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk itu sebagai kebatilan bukan perkara sia-sia bukan perkara main-main bagi Allah ini kaidah penting bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu adalah sesuatu yang batil sehingga dari sini Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 3 khalaqas samawati wal arda bil Haq. ta'ala amma yushrikun Allah berfirman khalaqas samawati wal ard bil haq Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak dengan benar lawannya adalah batil jadi tidak pernah Allah menciptakan langit dan bumi Barakallahu fikum tanpa maksud dan tanpa tujuan Ta'ala Allah Maha Suci Allah Dari apa yang mereka sekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala berlepas diri dari kebatilan Dengan apa yang diciptakan Yang kedua Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan adanya penciptaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya itu bukan main-main bukan sebagai kebatilan bagi Allah dan ini bisa dilihat dalam surat Sod ayat 27 28 as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi ma bainahuma dan apa yang di antara langit dan bumi batila sebagai kebatilan. Yang menganggap kebatilan dalika dhanul ladzina kafaru yang demikian itu adalah prasangka orang-orang kafir. Makanya Allah katakan fawailun lilladzina kafaru minan nar. Celakalah orang-orang yang kafir dengan neraka. Ya. Jadi orang kafir menyangka penciptaan langit, penciptaan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tak tidak ada hikmah. Tidak ada tujuan. Ini adalah praduga yang dosa. Donul asim. Prasangka yang mengandung unsur dosa karena meyakini sesuatu yang batil Makanya Allah ancam fawailun liladina kafaru. Celakalah orang-orang kafir. Apa itu minan nar? Berupa neraka. Ini yang perlu digarisbawahi. Sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang mengandung hikmah ada orang sakit, ada orang sengsara, ada orang senang, ada orang susah, ada hikmah. Ada yang taat, ada yang kufur. Ada hikmah. Makanya Allah katakan dalam ayat berikutnya am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidin. Apakah mereka mengira kami akan menjadikan orang yang beriman beramal soleh itu seperti mufsidin orang yang bikin kerusakan kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqin ataukah mereka menyangka kami akan menjadikan orang yang bertakwa kal fujjar seperti orang-orang yang durhaka ini anggapan orang kafir yang mukmin yang kafir sama. Tidak kalau bedakan tentunya. Kalau bertanya seperti ini karena ada yang beranggapan demikian. Jadi orang taat, jadi orang maksiat sama. Tidak. Kalau bantah amnaja'alil muttaqina kal fujjar apa kami akan menjadikan orang yang bertakwa, orang yang taat seperti orang durhaka? Tentu tidak. Inilah anggapan orang kafir. Sehingga apa yang dilakukan orang mutakin, ibadah, ketaatan, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, puasa di bulan Ramadan terasa lapar, haus, ada nilainya ditimbang oleh Allah tidak sama dengan orang kafir yang ketiga yang perlu digarisbawahi juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu bukan untuk main-main ada hikmah yang besar iya yeah di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-16 Allah berfirman Wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya la'ibin bukan untuk main-main Iya. Allah menciptakan hamba ada yang mukmin menjadi walinya Allah, ada yang muqarrabin ilallah. Semua itu ada hikmah. Makanya dalam surat Ali Imran orang yang berfikir memikirkan penciptaan langit dan bumi adalah orang-orang yang memiliki akal yang selamat, fitrah yang masih sehat. Mereka akan menyimpulkan apa yang diciptakan di muka bumi ini benar. Dalam surat Ali Imran yang sering kita baca, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab Ayat 190 Hanya orang yang punya akal Sehat Hati yang selamat Fitrah yang mustaqimah Yang bisa menyimpulkan Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi Perbedaan antara waktu malam dan siang La ayat Pasti ada tanda-tanda adanya kebesaran Allah liulil albab bagi orang yang punya akal akal yang lurus cara berpikirnya lurus sesuai dengan fitrah alladzina yadkuruna allaha qiyama wa qu'uda orang yang punya lub orang yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'uda sambil berdiri sambil duduk wa ala junubihim sambil berbaring di bagian lambungnya berzikir bukan hanya itu wa yatafakkarun berfikir fi khalqis samawati wal ard berfikir tentang terciptanya langit dan bumi merenung kebesaran langit dan bumi dan isinya Rabbana mereka pun akhirnya menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila Wahai Rob kami tidaklah engkau menciptakan ini semua sebagai barang yang batil Subhanak Maha suci engkau wahai Rob kami Fakina azaban Lalu bertawasul Dengan imannya Dengan keimanannya bertawasul Fakina azaban Maka selamatkan kami dari neraka ya Rob Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menciptakan segala kejadian di muka bumi dan Allah Maha Suci Maha Sempurna dan orang-orang yang berfikir berzikir sambil duduk, berdiri, berbaring menyimpulkan semua kejadian yang Allah ciptakan ini adalah benar Barakallahu fikum oleh karena itu ini akidah yang harus ditanamkan untuk bisa meraih kehidupan yang hakiki kita diciptakan bukan untuk melakukan hal yang sia-sia tapi Allah ciptakan untuk meraih keberuntungan dan kebahagiaan ucapan ditimbang, dicatat ibadah ditimbang, dicatat dan ini nanti akan di diperlihatkan di yaumil qiyamah. Di situ akan nampak. Dalam surat yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an fa amman saqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun siapa yang berat timbangannya Itulah orang-orang yang untung Berat timbangan amal baiknya Itu orang yang bahagia nanti Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum Orang yang mereka itu ringan amal baiknya, lebih berat jeleknya Itulah orang-orang yang jiwa mereka itu rugi. Fi jahannam khalidun. Di dalam jahannam mereka kekal. Lihat, orang mukmin, orang kafir ditimbang, diukur amalnya, yang masuk jahanam talfahu wujuhumun nar, wajahnya kena jilatan neraka. Iya. Wahum fiha kalihun Maka diingatkan alam takun tutla ayat itu telah alaikum. Apa dulu belum dibacakan ayat-ayatku pada kalian? Wa kuntum biha tukazzibun. Lalu kamu dulu di dunia mendustakan ayat-ayat itu. Qalu rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mengakui kesalahannya ya Rob kami dulu dikuasai oleh kecelakaan atas diri kami Kami orang-orang yang mendustakan, orang yang sesat Robana akhrijna minha Wahai Rob kami keluarkan kami dari neraka Fa'in udna fa'inna zalimun kalau kami dikembalikan tidak berbuat lagi, tidak berbuat baik, kami orang dolim. Baru sadar Qala akhshaw fiha wa la tukallimun. Kamu tetap di situ, sabar, jangan ngomong. Itulah orang-orang kafir. Maka oleh karena itu Allah menciptakan kita ada maksud di dalam surat Al-Insan Allah bertanya fahasibtum annama khalaqnakum abasa Apakah kalian mengira kalau kami menciptakan kalian itu sia-sia? Abasa artinya kalian tidak diperintah, tidak dilarang. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. nama annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un karena itu para hadirin setelah kita sadar hidup ada maksud, ada tujuan, pasti semua orang ingin meraih kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan fil akhirah. Dan ini adalah cita-cita semua dari hamba-hamba Allah. Karena itu Allah katakan faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz Siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan surga itulah orang yang untung bahagia Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur Tidak lain kehidupan dunia kesenangan yang menipu Iya jadi kalau ingin kesenangan yang langgeng ya di akhirat. Kesenangan di dunia kadang menipu akhirat. Kesenangan sementara, kebahagiaan yang sesaat lupa. Oleh karena itu orang kafir rodu bil hayati dunya watma'anu biha. Di dalam surat Hud ayat 63 innalazina di dalam surat Hud waladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayati dunya watma'annu biha dan orang-orang yang mereka itu ridho dengan kehidupan dunia dia ridho dengan kehidupan dunia watma'annu biha dan mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia ini cukup tenang hidup di dunia waladina kafaru an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumunnar dan orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat kami mereka itu tempatnya neraka lihat dalam surat Hud ayat ke-8 maksud saya jadi orang-orang yang mereka tidak berharap berjumpa dengan Allah Mereka ridho hidup di dunia dengan segala kesenangannya Sehingga mengorbankan akhiratnya Orang-orang yang sengsara nanti Sehingga para salaf Para sahabat Ridho Dengan segala musibah yang menimpa atas diri-diri mereka dari kekurangan dunia mereka sabar dan ridho dengan kesusahan yang sesaat tak kalah hidup di dunia karena akan ditukar dengan kebahagiaan akhirat itu para sahabat rela meninggalkan kota Mekah yang di sana mereka sudah memiliki penghidupan yang mapan hijrah bawa pakaian satu yang di tubuhnya saja barang dagangannya rumahnya pekarnya tinggal demi meraih kehidupan akhirat belajar menempuh jalannya Rasul wasallam. demikian para salaf sehingga kita dapati mereka ditimpa kekurangan, kefakiran. Mereka merasa tenang. Tapi orang yang tidak berharap dengan keriduan eh, kehidupan akhirat, radu bil hayati dunya watsma'an nubiha. Mereka lebih tenang tak kala meraih kenikmatan dunia saja. Inilah rahasia yang akan kita kaji sarana yang akan bisa meraih ketenangan hidup, kebahagiaan hidup yang telah diringkas ada 21 poin. Ada 21 poin dalam kitab ini kiat meraih hidup bahagia. Ya. Kita mulai saja yang pertama, tidak saya bacakan mukaddimahnya karena ini panjang. Faslun, kiat yang pertama Barakallahu fikum faslun pada halaman yang ke-8 faslun fasal yang pertama adalah wa'adhamul asbabi lidalik dan sebesar-besar sebab lidalik meraih kehidupan yang bahagia wa asluha dan pokoknya wa usuha wa usuha dan pondasinya ini prinsip pokoknya prinsip pokoknya yang pertama adalah apa al iman wal amalus salihu yaitu iman dan amal soleh ini yang terbesar sebab meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini pokok prinsip pondasinya wahwal iman wal amalus soleh. Kauluhu ta'ala dalilnya. Surat An-Nahl 97. Allah Azza wa Jalla berfirman man amila salihah Barang siapa yang beramal soleh Umum Amal soleh apa saja Pakai isim naqiroh Siapa yang beramal soleh Amal yang di atas ilmu Dalil Amal yang dibangun di atas Keikhlasan Min dakarin Baik kaum laki-laki Au unsa atau kaum wanita Wahwa mukmin dan dialah orang mukmin. Dialah orang mukmin. Apa balasan orang mukmin yang beramal soleh? Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu pasti kami berikan penghidupan baginya hayatan toyibah kehidupan yang baik. Hayatan toyibah ada yang menyebutkan rezeki yang halal. Hayatan toyibah ada yang menafsirkan rezeki yang halal. asinasir asakdi dalam tafsirnya Hayatan toyibah yakni Wadhalika tumaknina qalbih Hayatan toyibah adalah tumak ninatul qalbi Ketenangan hatinya Tenang hatinya Wasukun nafsi Damai jiwanya Tenang, damai Wa adami wa adamu iltifatuhu lima yasusu ali qalbi Tidak menoleh apa yang menjadi bisikan-bisikan hati bisikan kejelekan sudah ditoleh wa yarzuquhu rizqan halalan thayyiba lihat kehidupan yang baik kata Senasir Asa di dalam tafsirnya rezeki yang halal yang toyib min haitsu la yahtasibu dari jalan yang tidak dikira-kira Masya Allah ini orang yang beriman beramal soleh di dunia sudah diberi rezeki yang tidak dikira-kira iya antum itikaf di masjid Masya Allah ya tidak bekerja libur Masya Allah rezeki datang untuk buka, untuk sahur dengan lauk yang mungkin kalau di rumah tidak ada di sini ada insyaallah ini kehidupan di dunia saja sudah dibuktikan sedikit oleh Allah dijamin kalau yakin dijamin kalau yakin ini orang yang beriman beramal soleh di dunia saja sudah dibuktikan hayatan toibah rezeki yang toibah yang halal dari jalan yang tidak dikira-kira ini hayatan thayyibah yang kedua walanaziyannahum ajrahum kami akan balas mereka ajrahum pahala mereka bi ahsani makanu madun dengan balasan yang lebih bagus dari yang mereka lakukan kata Senasir Asadi dibalas mereka ai fil akhirati di akhirat. Apa itu di akhirat? Min asna fil lazat. Di akhirat dengan berbagai macam kelezatan. Mala ainun ra'at. Kelezatan yang mata belum pernah melihat. Apa sih kelezatan mata? Melihat sesuatu yang menarik di dunia melihat sesuatu yang paling indah di sorga belum pernah di dunia kamu lihat wala uzunun sami'at kenikmatan yang pendengaran belum pernah mendengar wala khataran ala khatarin ala qalbin basar dan belum pernah terbetik oleh hati manusia itu balasan amal soleh nanti di akhirat jauh lebih baik bayangkan ibadah yang dilakukan ringan waktu pagi sholat dua rakaat sebelum subuh pahalanya khairun minat dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya mau usawak tempat selebar gantung semeti di surga khairun minat dunia wa mafiha masih lebih baik daripada dunia dan seisinya meraih amal ibadah dibalas dengan sesuatu yang besar nilainya tidak sebanding kadang kita amalnya sedikit tapi balasannya lebih baik dari dunia dan seisinya cuma dua rakaat sebelum subuh bukannya lebih bagus Fakbaro ta'ala dalam ayat ini Allah ta'ala mengkhabarkan wa wa'ada man jama'a bainal iman wal amali soleh dan orang yang dan dijanjikan orang yang mengumpulkan antara iman dan amal soleh orang yang mengumpulkan iman dan amal soleh sebab tidak cukup dengan iman tok harus ada bukti amal soleh yang mengumpulkan iman dan amal soleh fil hayati thayyibah fi hadad dar fi hadhihi dar dibalas kehidupan yang thayyibah kehidupan yang baik tadi di dunia ini di tempat kita ini wabil jazail hasan dan balasan yang bagus fi hadhihi dar di dunia ini juga wa fi daril qoror dan di tempat yang menetap nanti di akhirat apa sebabnya? Sababu dalik wadih. Sebabnya jelas fa innal mu'minin billah al iman as sahih al musmir lil amali salih. Jelas di sini sebabnya. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar kadang-kadang orang beriman, kami beriman kepada Allah. Tapi tidak iman yang jujur. Buktinya orang munafik. Mereka mengatakan amanna billah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ini him qalu inna ma'akum. Imannya tidak jujur. Makanya orang munafik tidak menampakkan hasil amal soleh karena tidak jujur omongannya orang yang imannya sahih al-musmir membuahkan apa buahnya dari iman yang benar al-amal as-soleh amal soleh ketaatan al-muslih lil kulub amal soleh yang muslih yaitu adalah kebaikan bagi hati wal akhlak yang memperbaiki akhlak wad dunya wal akhirah memperbaiki dunia dan akhirat ya mahum ususun usulun wa ususun yatalaqauna fiha jami'a ma yaridu alaihi min asbabis surur Barang siapa yang ada bersama mereka pondasi pokok ini, mereka akan mendapatkan padanya segala perkara yang mendatangkan dari sebab as kebahagiaan. Wal ibtihaj, ke kegembiraan. ya Mereka akan mendapatkan ini. Wa asbabul qalaq wal ham wal ahzan Demikian pula orang yang tidak mendatangi jadi sebab kegelisahan. Walham kecemasan, wal dan kesedihan. Oleh karena itu, orang yang beriman dan beramal soleh diberi oleh Allah Taala kegembiraan, lisoim farhatan Orang yang puasa diberi oleh Allah Ta'ala dua kebahagiaan tersendiri Farhatun inda fitri Kebahagiaan saat berbuka Alhamdulillah pada hari ini selesai puasanya Menabung amal soleh Wa farhatun inda liqai rabbih Kebahagiaan yang lebih besar ketika berjumpa dengan Allah Diberikan pahala puasa Sungguh keberuntungan yang besar menahan makan minum sehari di bulan Ramadan diganti dengan kebahagiaan yang gak puasa mungkin juga seneng bisa makan, bisa minum berpuas-puas seneng mereka tertawa tapi hakikatnya mereka itu sengsara hatinya berontak makan ada teman saya ndak ya sembunyi-sembunyi malu kebahagiaan yang mana kalau makan sambil sembunyi padahal beli sendiri makan dari uang sendiri kok umpet umpet tak? kita bahagia pun orang yang taat mereka bahagia tenang hatinya Ya yatalaqawna al-mahaba wal masara biqabulin laha mereka orang-orang yang beriman membuahkan amal soleh mendapatkan mahab rasa cinta wal basar kegembiraan bikabulin laha karena menerima iman dan amal soleh tadi wasyakaru alaiha bersyukur atasnya wasti'malu laha fima yanfa' mereka gunakan di dalam perkara yang bermanfaat faida istamaluha ala hadzal wajh ada salahum min minal ihtihaji biha kalau mereka menggunakan iman dan amal soleh kebahagiaan ini mereka akan mendapatkan kegembiraan berikutnya wa fi baqaiha wa barakatiha mereka punya keinginan langgengnya kebaikan tersebut dan keinginan barokahnya terus diberikan oleh Allah roja asawaba syakirin sebagai harapan pahala dari orang-orang yang bersyukur karena orang yang bersyukur dibalas oleh Allah syukurnya maka in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kebaikannya ya untuk antum. Wa in asaktum falaha. Kalau kalian berbuat jelek ya kembalinya ke antum. Kalau kita berbuat baik di dunia diberi kebaikan busra lakum kabar gembira untuk kalian. Ketika Nabi mengkhabarkan ada seorang disebut kebaikannya oleh orang lain. Masya Allah. Dia tidak mengharapkan pujian orang. Kata Nabi, tilka busra ajil lil mu'min. Itu kabar gembira yang Allah segerakan di dunia untuk orang mukmin. Sama. Jadi beribadah bukan untuk mencari dunia. Kalaupun di dunia diberi balasan demikian, itu dia semakin bersyukur Alhamdulillah. Tapi bukan itu yang dicari. Tapi Allah beri. Wa mayat wa mayu'min billah yahdi kolba. Umuran azimatan tafawaqa bi khairatiha wa barakatiha hadhil masarati allati hiya samaratiha. Perkara-perkara yang besar dia dapatkan tafawwaqa bi semakin tinggi kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan barokah-barokah ini semuanya adalah sebagai musirat perkara yang menggembirakan sama samaratiha yang itu buah dari iman dan amal soleh seperti ayat walau anna ahlal kuro amanu taqaw kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, maka lafatahna alaihim barokati minas sama. Kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Otomatis rezeki itu datang didatangkan oleh Allah taala. Itu sudah janji Walaupun bukan itu yang dicari, diberi oleh Allah. Karena itu manhamma siapa yang menjadikan cita-citanya adalah akhiratahu, akhiratnya atahu dunya wahia rohima. Dunia datang sendiri. Dalam keadaan dia itu rohimah, orang yang tidak sangat membutuhkannya. Tawar-tawari kamu ini, mau ini, mau ini datang bukan ngejar datang ke dia wahya rohimah ya ini orang ibadahnya untuk mencari hidupnya untuk akhirat bukankah para sahabat memenaklukkan sekian negara-negara setelah mereka beriman beramal soleh berdakwah taklukkan negara-negara Persia Rumia tunduk datang dunia barokah dunia wa dal makarih namun demikian orang yang beriman dan beramal soleh kadang juga mendapatkan makarih perkara yang tidak disukai sakit ceklik wal madar ditimpa bahaya kadang musuh menyerang wal ham kesedihan, kegundahan, wal gham, kegundahan, wal muqawamah lima yumkinuhum muqawamatuhu wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifa dan mereka mendapatkan perkara yang tidak disukai membahayakan kegundahan kesedihan dengan mereka muqawamah berusaha melawan menerima apa yang mungkin untuk bisa diterima dengan hati yang lapang watahfif dan perkara yang bisa meringankan apa yang memungkinkan untuk bisa meringankan wasabr jamil melakukan sabar yang baik bima laisalahu lahu anhubud yang mesti harus sabar musibah tidak diminta datang kamu sabar atau tidak sabar musibah sudah datang. Karena orang beriman, orang yang biasa beramal soleh ditampak dengan sabar yang baik. Tidak sabar musibah sudah datang. Sabar memang harus di situ karena sudah datang musibah. Karena orang mukmin tenang hatinya. Jangan seperti Allah katakan wa minan nasi mayabudullaha ala harfin. Ada orang yang ibadahnya cuma di tepian. Fa'in asobau khairun isma'an nabi. Kalau diberi harta dunia tenang. Ya. Wa'in asobahu fitnah. Kalau ditimpa fitnah, ujian, kesusahan, ingkolaba ala wajhi mundur mundur dari agamanya khasirat dunia wal akhirah rugi dunia rugi akhirat orang mukmin tidak tegar dia berusaha mencari sebab yang bisa meringankan sesuatu yang membuat dia berat itu yang pertama sebab yang mendatangkan kebahagiaan iman dan amal soleh kita lanjutkan di waktu insyaallah subhanakallah mihamdik asyhadu an la lintas illa walhamdulillah